Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, Alhamdulillah. Pada malam hari ini seperti biasa, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa meneruskan kajian kita kali ini. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai asbabul hadas atau hal-hal yang membatalkan wudhu. Bagi seorang muslim, hendaknya dia mengerti dan faham betul dengan segala sesuatu yang membatalkan hadas. Karena hal ini berhubungan dengan sholatnya, berhubungan dengan tawafnya, dan berhubungan dengan hal-hal yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun walladhi yanqudul wudhua sittatu asya'a. Fasal menerangkan bahwasanya sesuatu yang membatalkan wudu itu ada enam perkara. Ma kharaja minasabilaini. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan. Wan ala ghairi hayatil mutamakkini. Dan yang kedua yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak tetap dari tempat duduknya. Wazawalul akli bisukrin au marodin. Yang ketiga adalah hilangnya akal sebab mabuk atau sebab sakit. Walam surrajuli al-mar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'ilin. Yang keempat adalah menyentuh. Menyentuhnya seorang laki-laki seorang perempuan yang lain, yang ajnabiyah, yang tidak ada hubungan kemahroman di antara mereka, min ghairi hailin tanpa ada penghalang di antara keduanya, wa massu farjil adami bibatinil kaffi. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan anak Adam tinil kafi dengan dalamnya telapak tangan wa masu halqati duburihi yang terakhir adalah menyentuh tubur alal jadidi menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru hal-hal inilah adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu Perkara yang pertama yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilaini. Keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yang dimaksud dengan jalan adalah jalan yang pertama adalah jalannya kencing. Jalan yang kedua adalah jalannya kotoran. Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan atau keluar dari dubur sesuatu tersebut, keluarnya sesuatu tersebut membatalkan wudhu. Baik sesuatu yang keluar tadi, sesuatu yang keluar biasa, seperti kencing atau yang lainnya, atau sesuatu yang keluar yang jarang keluar. Misalnya kalau ada orang yang kencing darah atau kencing nanah misalnya, maka dengan kencing tersebut batallah wudhunya. Yang penting segala sesuatu atau keluarnya segala sesuatu dari dua jalan ini membatalkan wudhu. Baik keluarnya secara disengaja atau secara tidak disengaja, baik sesuatu yang keluar tersebut cair seperti kencing atau keras seperti batu, Baik sesuatu tersebut najis seperti kencing atau sesuatu tersebut suci seperti batu. Yang penting segala sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu kecuali keluarnya air mani. Kalau yang keluar itu adalah air mani, maka wudunya tidak batal tetapi wajib untuk mandi. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 42 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti." Atau datang salah satu dari kamu dari ghaib, dari tempat untuk membuang air, baik air kecil atau air besar. Ini adalah jadi orang yang telah buang air baik air kecil atau air besar, maka batalah wudunya. Batalah wudulah, wudunya. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat salah satu dari kamu jika dia berhadas sehingga dia wudhu setelah hadasnya. Faqala rajulun min ahli mauta mal hadathu ya Aba Hurairata Qala fusa'un awdurat Ketika Abu Hurairah berkata dan meriwayatkan hadis ini, maka seorang dari Hadramaut bertanya, "Mal hadas ya Abu Hurairah?" Apa yang dimaksud dengan hadas di sini Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, "Qala al-fusa'u au durab," yaitu kentut kecil atau kentut besar. Jadi termasuk hal yang membatalkan wudu adalah kentut dan dikiaskan dikiaskan dengan kencing, dengan perak dan dengan kentut segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut. Baik sesuatu tersebut suci atau najis. Semuanya membatalkan wudhu kecuali keluarnya air mani. Karena keluarnya air mani mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wudhu. Kemudian Perkara yang kedua yang membatalkan wudu adalah wan naumu wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Tidur dalam keadaan yang tidak tetap dari tempat duduknya. Jadi tidur adalah membatalkan wudhu. Tapi tidur yang membatalkan wudhu adalah jika orang tersebut tidur sedangkan pantatnya tidak melekat dengan tempat duduknya. Seperti jika dia tidur terlentang. Kalau orang tidur terlentang, maka dikhawatirkan di sana telah keluar kentut dari tuburnya sedangkan dia tidak mengetahui. Juga kalau ada orang yang tidur berdiri, maka dikhawatirkan akan kentut sedangkan dia tidak mengetahuinya. Adapun kalau tidur dalam keadaan duduk, sedangkan pantatnya menempel dengan tempat duduknya, sehingga di sana tidak ada renggang sama sekali, antara tempat duduk dengan pantatnya semuanya menempel, maka di sini keluarnya kentut tidak bisa. Kemungkinan keluarnya kentut sangat kecil sekali karena tuburnya terbuntu. Nah, kalau orang tersebut sangat kurus, kurus sekali, kurus ceking. Sehingga kalau dia duduk, di sana ada renggang antara pantat dan tempat yang didudukinya, maka kalau dia tidur dalam keadaan duduk, wudhunya batal. Atau orang yang tidur dalam keadaan duduk. Ketika dia bangun, dia mendapatkan dirinya sudah bergeser dari tempat aslinya. Maka tidur tadi membatalkan wudhu. Karena dengan bergesernya pantat dia dari tempat aslinya ketika pertama kali dia tidur, maka di sana ada kemungkinan keluarnya kentut tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Nah, ini semuanya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh eh, Imam Abu Dawud dan yang lainnya Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya menama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Berarti wudu e, tidur adalah membatalkan wudu. Juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Imam Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al eh, wika sahi al ainani faman nama falyatawadda kunci dan pengikat tubur adalah dua mata maksudnya kalau mata itu melek maka kemungkinan keluarnya kentut dari tubur itu sangat kecil sekali tapi kalau kedua matanya tidur, terpejam, maka keluarnya kentut sangat mungkin sekali tanpa dia sadari. Famanama falyawadda, maka barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia wudhu kembali sebelum dia melakukan sholat. Nah, hadis ini adalah untuk orang yang tidur tanpa menetapi tempatnya atau tanpa Eh, menepat, menepati tempat dia duduknya. Nah kalau orang tersebut tidur dalam keadaan duduk, terus duduknya itu tetap dengan tempat yang dia duduki, di antara tempat yang dia duduki dengan pantatnya tidak ada renggang sama sekali, sehingga keluarnya kentut itu sangat uh, tidak mungkin, maka wudhunya tetap tidak batal. Itu semuanya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari e, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala uqimati shalah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu summa jaa fa shalla bihim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bercengkrama atau punya urusan dengan seorang laki-laki dari sahabatnya. Pada waktu itu adalah sudah masuk waktu sholat. Dan para sahabat yang lainnya menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat berjamaah bersama. Nah, karena lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam urusan beliau dengan laki-laki tersebut lama, sehingga para sahabat yang menunggu beliau sholat, sholat isya, ketiduran semuanya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai urusannya, beliau datang ke masjid untuk menjadi imam para sahabat langsung mengerjakan sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga bahwasanya dari sahabat Anas yang bunyinya karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna summa yusalluna wa la una. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang Semuanya kebanyakan saking ngantuknya banyak yang tidur. Semua yusalluna kemudian ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, mereka bangun dari tidur mereka, kemudian sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Nah, para ulama Syafi'iyah mengatakan hadis sahabat Anas tersebut adalah bagi orang yang tidur dalam keadaan duduk yang mana pantatnya tidak bergeser dari tempat asal mula dia duduk. Sehingga kemungkinan untuk keluarnya kentut sangat kecil sekali. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Adapun hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang punya faman nama falyatawaddo adalah bagi orang yang tidur yang mana tidurnya itu tidak menempati tempat duduknya sehingga keluarnya kentut sangat mungkin sekali. Ini adalah demi untuk mengumpulkan atau memadukan dua dalil yang mana zahirnya bertentangan tapi sebenarnya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dengan ini maka ulama Syafi'iyah telah memadukan antara dua dalil Intinya kalau tidur itu, kalau orang tidur itu ghairu mumakkin mak'adahu tidak menetapi tempat dia duduk atau dia tidur yang mana kira-kira di antara pantatnya dan tempat yang dia duduki itu ada renggang maka batalah wudhunya dengan tidur tersebut karena kemungkinan keluarnya kentut sangat sekali. Sangat besar sekali. Jadi orang yang tidur terlentang atau orang tidur dengan berdiri maka batalah wudhunya. Tapi kalau orang tersebut tidur dengan menetapi tempat duduknya tidak berubah sama sekali dan di antara pantatnya dan tempat yang dia duduki adalah tidak ada renggangnya sama sekali, sehingga kemungkinan keluarnya kentut sangat kecil sekali, maka wudunya tidak batal. Tidak tidak batal. Lah kalau sekarang ada orang yang eh, ragu-ragu. Apakah saya tadi itu tertidur atau belum? Di sini ada tanda-tanda. Tandanya orang belum tidur adalah orang tersebut bisa mendengarkan percakapan orang yang dia di sekelilingnya. Kalau dia ngantuk saja atau dia setengah-setengah tidur dia bisa mendengarkan percakapan orang yang ada di sekeliling dia maka dia tidak tidur. Tanda orang tidur kalau dia melihat mimpi. Kalau dia orang tersebut mimpi, berarti dia telah tidur sungguhan. Tapi kalau dia ragu-ragu, apakah saya tadi tidur apa tidak maka tidak batal. Tidak batal, karena hadas itu tidak bisa batal dengan suatu keraguan keraguan Suatu keraguan keraguan Atau dia tidur, ketika bangun tidur dia mendapatkan tempatnya sudah berubah dari duduknya, maka batalah wudhunya dan dia harus wudhu kembali sebelum melakukan sholat. Perkara berikutnya yang membatalkan wudhu adalah wazawalul akli bisukrin au marobin. Perkara yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Bisukrin sebab mabuk au irma'in atau sebab eh, semaput au marudin atau sebab sakit au jununin atau sebab gila orang yang hilang akalnya maka batallah wudunya ini semuanya adalah dikiaskan dengan orang yang tidur dikiaskan dengan orang yang yang tidur. Karena orang yang eh, apa orang yang hilang akalnya tidak bisa merasakan apakah dia kentut atau tidak. di orang gila itu tidak bisa merasakan apakah tadi dia kentut atau tidak. Coba kalau tidak percaya tanya saja. Kalau ada orang gila tanya, eh kamu pernah kentut atau tidak? Pasti dia tidak bisa menjawab. Orang orang gila dia tidak bisa merasakan apakah dia tadi kentut atau tidak. Maka kalau ada orang yang hilang akalnya, maka batallah wudhunya dikiaskan dengan orang yang tidur. Karena orang tidur adalah orang yang hilang akalnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak bisa mengendalikan segala, segala gerak-gerik yang dia lakukan. Maka batallah wudhunya. Begitu juga orang yang kehilangan akal, dia tidak bisa mengendalikan semua gerak-geriknya dia tidak bisa mengetahui apakah tadi dia tidur, eh, apakah tadi dia kentut apa enggak, sehingga orang yang eh, hilang akalnya, orang yang gila, batallah wudhunya. Perkara yang keempat yang membatalkan wudhu adalah lam surrajuli al mar'ata al ajnabiyata min ghairi hailin. Menyentuhnya orang laki-laki menyentuh orang perempuan yang lain, yang ajnabiyah, tanpa ada pembatas atau tanpa ada yang menghalangi. Jadi jika ada seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan, maka batallah wudhu orang laki-laki tersebut dan orang perempuan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 42, "Aula mastumun nisa." Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk mengatakan tayamum, untuk melakukan tayamum jika tidak mendapatkan air untuk berwudu, jika orang tersebut menyentuh perempuan. Jadi kata-kata aula mastumun nisa artinya adalah jika kamu semua menyentuh perempuan dengan dalil riwayat kiroah yang satunya laki, tumun nisa. Ya. Jadi orang yang menyentuh laki-laki yang dewasa jika menyentuh perempuan yang bukan mahromnya, maka batalah wudu laki-laki tersebut juga wudu perempuan tadi. Jadi disyaratkan untuk batalnya wudu dengan disebabkan oleh menyentuh perempuan tadi adalah hendaknya berbeda jenis yang menyentuh laki-laki yang disentuh perempuan atau yang menyentuh perempuan yang disentuh laki-laki. Kalau perempuan menyentuh perempuan, laki-laki menyentuh laki-laki, maka wudunya tidak batal. Yang kedua, syarat yang kedua, hendaknya di antara mereka berdua, laki-laki dan perempuan, tidak ada hubungan mahram sama sekali. Tidak ada hubungan mahram sama sekali. Mahram, apa sih yang dimaksud dengan mahram di sini? Mahrum adalah setiap perempuan yang haram untuk dinikahi. Baik karena hubungan darah, hubungan nasab, atau hubungan perkawinan, atau hubungan susuan. Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan darah, hubungan nasab, misalnya ibu menyentuh ibunya, atau menyentuh adiknya perempuan, maka wudhunya tidak batal. Atau menyentuh bibinya, wudhunya tidak tidak batal. Begitu juga kalau menyentuh ibu mertuanya misalnya atau menyentuh anak tirinya, maka juga wudunya tidak batal. Atau menyentuh saudara susuannya atau ibu yang telah menyusui dia, maka wudu dia dan wudu perempuan tadi tidak batal. Juga disyaratkan dalam hal ini hendaknya laki-laki dan perempuan tadi qad balagha hadd syahwa. Telah sampai kepada batas syahwat. Yang dimaksud dengan patah syahwat di sini adalah bukan ke orang tersebut sudah balik, itu bukan. Tapi orang tersebut telah sampai pada umur yang kira-kira pada umur seperti itu orang tersebut telah disenangi oleh lawan jenisnya. Misalnya anak perempuan umur 12 tahun, meskipun belum belum haid dan belum 15 tahun, tapi sudah disenangi karena tubuhnya besar, bongsor, disenangi oleh orang laki-laki, maka kalau disentuh batalah wudunya orang yang menyentuh dan wudu dia juga. Begitu juga anak laki-laki misalnya, seandainya dia masih murahek, masih umur 14 tahun, belum balik, tapi anak tersebut telah menjadi perhatian untuk lawan jenisnya, maka anak tersebut telah terbilang qadbala balagha syahwat, telah sampai kepada batas syahwat. Meskipun dia belum balik, tapi kalau dia menyentuh lawan jenisnya, menyentuh perempuan lain, maka batalah wudunya, dan batalah wudhu perempuan yang dia sentuh. Syarat berikutnya, hendaknya ketika menyentuh tidak ada penghalang. Jadi sentuhan antara kulit dengan kulit. Kulit dengan dengan kulit. Seandainya menyentuh tapi menyentuh bajunya, maka tidak batal. Jadi yang disyaratkan adalah menyentuh kulit dengan dengan kulit. Dikecualikan lagi kalau menyentuh kuku. Kuku dengan kuku, maka tidak batal. Atau menyentuh rambutnya juga tidak batal. Hmm. Karena rambut bukan kulit. Atau memegang giginya. Maka juga tidak batal. Karena gigi, rambut, dan kuku bukanlah kulit. Jadi untuk batalnya wudhu karena seorang laki-laki yang menyentuh perempuan ini batal membatalkan wudhu kalau di sana terdapat empat syarat. Syarat yang pertama adalah ikhtilaful jinsi, perempuan menyentuh laki-laki, laki-laki yang menyentuh perempuan. Yang kedua, di antara keduanya tidak ada hubungan mahram. Yang ketiga, dua-duanya laki-laki dan perempuannya telah sampai kepada hadus syahwa. Yang keempat, hendaknya menyentuhnya itu dengan kulit. Dengan kulit langsung. Kalau di sana menyentuh tapi tidak ada yang menghalangi bajunya misalnya, maka tidak batal wudunya. Atau menyentuh tapi yang disentuh bukan kulit seperti menyentuh giginya atau menyentuh rambutnya atau menyentuh kukunya, maka wudunya tidak batal. Perkara yang lain yang membatalkan wudu adalah seperti yang disebutkan di sini, masu farjil adami bibatinil kafi Menyentuh farji atau kemaluan manusia dengan dalamnya telapak tangan menyentuh farji. Baik itu kemaluannya laki-laki atau kemaluannya perempuan kalau disentuh maka batalah wudunya orang yang menyentuh. Kalau yang menyentuh itu laki-laki yang disentuh adalah kemaluan perempuan maka batalah wudhu keduanya. Baik kemaluan yang disentuh itu kemaluannya anak kecil atau kemaluannya orang besar. Baik kemaluan yang disentuh tadi itu kemaluan yang masih nempel atau sudah terputus. Misalnya atau kemaluannya orang mati pun kalau disentuh batallah wudhunya. Itu semua adalah berdasarkan hadis. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam tirmidi dan dihukumi sahih dan oleh ulama-ulama yang lainnya dari sahabat Busrah binti Sufwan radhiyallahu anha An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Man massa zakarahu fala yusalli fala yusalli hatta yatawaddaa. Barang siapa yang telah menyentuh penisnya, maka janganlah sholat dulu sebelum dia berwudu. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, wa yatawaddau min masjid zakar. Dan hendaknya dia wudhu karena sebab menyentuh kemaluan. Lah kata-kata zakar di sini atau kata-kata farji di sini mencakup baik farji dia sendiri atau farji orang lain. Baik farjinya orang hidup atau farjinya orang yang sudah mati. Baik yang disentuh itu kemaluan orang dewasa atau kemaluan anaknya masih kecil umur satu tahun. Kalau dia menyentuh penis anak bayi dengan dalamnya tapak tangan, maka batallah wudu orang yang menyentuh tersebut. Ini adalah dalil yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudu. Dan kalimat masu, masa yang musuh di sini adalah khusus untuk menyentuh dengan dalamnya telapak tangan. Dalamnya telapak tangan. Kalau disentuh dengan luar telapak tangan, maka tidak batal wudhunya. Dan yang dimaksud dengan dalamnya telapak tangan adalah kalau telapak tangan kita, telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan ini kita kumpulkan jari satu gini, kita kumpulkan, maka bagian yang tidak terlihat itu adalah dalamnya telapak tangan. Adapun bagian yang terlihat adalah luar telapak tangan. Seandainya menyentuh zakarnya dengan pucuk jarinya, maka tidak batal budunya atau dengan bagian pinggir jari, maka tidak batal wudhunya. Yang batal adalah kalau dia menyentuh dengan dalamnya telapak tangan. Dalamnya telapak telapak tangan. Kemudian perkara lain yang membatalkan wudhu adalah masuhalakoti halakoti duburihi. Yaitu e, menyentuh dubur ya, menyentuh tubur, membatalkan wudu, menyentuh dengan e, dalamnya telapak tangan menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, yang jadi. Yang dimaksud dengan tubuh di sini bukan tuan tubur secara tapi adalah e, atau duburihi. Yaitu anus, lubang anus, menyentuh lubang anus, maka menyentuh tersebut membatalkan wudu, Membatalkan wudu karena dikiaskan dengan menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Ini adalah enam hal yang membatalkan wudhu. Yang mana jika orang ingin sholat, maka dia wajib wudhu terlebih dahulu kalau dia telah melakukan enam hal ini. Jadi, hal-hal yang e, membutuhkan wudhu atau ibadah-ibadah yang harus ada wudhunya, Orang tidak boleh melakukan ibadah kecuali harus suci, harus wudhu terlebih dahulu. Adalah yang pertama adalah sholat. Kalau dia mau sholat, ingin mengerjakan sholat, terus telah melakukan enam hal lagi. Enam hal yang saya sebutkan tadi, maka hendaknya dia berwudhu terlebih dahulu sebelum melakukan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan hambanya untuk wudhu terlebih dahulu sebelum dia melakukan sholat. Kalau memang dia orang yang berhadas. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sampai siku kamu dan usaplah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu sampai kedua mata kaki. Jadi ayat ini adalah yang mewajibkan orang harus berwudu terlebih dahulu sebelum dia melakukan sholat kalau dia telah berhadas. Kalau dia telah melakukan enam hal yang telah saya terangkan tadi. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Layak yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah satu dari kamu jika berhadas sampai dia melakukan wudu. Dalam riwayat Imam Muslim bunyinya wala tuqbalu salatun bi ghairi tahur dan tidak diterima salat kecuali dengan toharoh dengan sesuci. Juga hal lain yang membutuhkan wudu ibadah lain yang disyaratkan wudu dalam ibadah tersebut, kalau tidak wudu maka tidak sah, ada tawaf. Tawaf, kalau orang ingin mengerjakan tawaf, maka dia harus berwudu terlebih dahulu kalau dia telah berhadas. Karena apa? Karena tawaf hukumnya adalah persis seperti sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Hakim at-tawafu haulal baiti mislus salati illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallam fala yatakallamanna illa bi khairin tawaf di sekitar Ka'bah hukumnya adalah seperti salat kecuali bahwasanya kamu sekalian diperbolehkan untuk berbicara ketika tawaf. Maka barang siapa dalam keadaan tawaf terus ingin berbicara, maka hendaklah dia berbicara dengan sesuatu yang baik. Hal lain yang eh, yang perlu wudu kalau kita ingin melakukannya adalah membawa mushaf atau menyentuhnya. Membawa Quran atau menyentuh Quran, kalau orang tersebut tidak berwudu hukumnya adalah haram. Maka kalau kita ingin mengambil Quran dan ingin membawanya, maka kalau kita tidak punya wudhu, maka kita harus berwudhu terlebih dahulu. Berwudhu terlebih dahulu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 79, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidaklah bisa menyentuhnya kecuali orang yang telah bersuci. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la Qur'ana illa tahirin. Tidaklah menyentuh Quran kecuali orang yang suci, yang telah berwudu dan telah mandi. Nah, ini adalah eh, hal-hal e, hal -hal yang harus kita lakukan dengan berwudu terlebih dahulu kalau kita tidak punya wudu. Dengan habisnya keterangan mengenai hal-hal yang membatalkan wudu, habislah keterangan kita mengenai bab wudu. Nah, di sini saya ingin membacakan sebuah hadis hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita cara wudu yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu da'a wadu'in, fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghas faghasalahuma thalath marratin. Thumma tamadmada wa wastansara. Summa ghassala wajhahu salasan wa yadayhi ila mirfaqaini salasan wa fi riwayatin summa ghassala yadahu al salasan summa ghassala yadahu al-yusra salasan summa masaha bi ra'sihi summa ghassala kulla rijlin kulla rijlin salasan fi riwayatin summa ghassala rijlahu al-yumna salasan Suma ghasalu rijlahul yusra thalathan. Suma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudhu'i hadza. Wa qala man tawadda'a hatta nahwa wudhu'i hadza suma sala rak'ataini la yuhaddithu fihi nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambih. Yang artinya bahwasanya suatu ketika Khalifah Utsman bin Affan menyuruh pembantunya untuk mengambil air untuk wudhu. Ketika air wudhu tersebut telah datang, maka Sayyidina Utsman mencuci tangannya tiga kali. Kemudian setelah mencuci kedua telapak tangan tiga kali, kemudian beliau berkumur, kemudian istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, terus mengeluarkannya lagi. Beliau melakukan hal tersebut tiga kali. Kemudian beliau membasuh tangan beliau yang kanan tiga kali. Terus membasuh, eh maaf, membasuh wajah beliau tiga kali. Setelah membasuh wajah tiga kali, terus beliau membasuh tangan kanan beliau tiga kali sampai siku. Terus membasuh tangan kiri beliau tiga kali sampai siku. Kemudian beliau mengusap eh, kepala beliau. Kemudian setelah mengusap kepala beliau, kemudian beliau membasuh Eh, kaki kanan tiga kali, kemudian kaki kiri tiga kali. Kemudian beliau berkata, inilah wudhu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam telah bersabda, "Mantawadha nahwa wudhu'i ihaza. Barang siapa yang wudhu seperti yang saya lakukan ini, semua setelah rokaat ini, kemudian dia sholat dua rokaat, la yuhaditsu fihi tidak eh, ngomong atau tidak berbicara kepada dirinya sendiri, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini adalah fadilah atau keutamaan yang sangat besar sekali bagi orang yang bisa menyempurnakan wudunya, mengerjakan wudu dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah wudu mengerjakan sholat wudu salat sunat dua rakaat. Kalau telah mengerjakan hal tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya. Nah, kemudian eh, masalah berikutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai mujibatil husli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Dan Insya Allah untuk mengenai Mujibatul husli ini akan kita bahas dan akan kita kaji dalam kajian kita yang akan datang. Dan Sebelum kita menutup kajian kita kali ini, saya akan membacakan di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar setia kita yaitu saudara Arbas yang bunyinya istri itu menjadi mahram apa enggak? Istri itu menjadi mahram apa enggak? Jawabnya, istri itu bukan mahrum. Kalau mahrum tidak boleh dikawini. Jadi istri itu adalah orang lain. Istri bukan mahrum. Kalau kita menyentuh istri kita dengan tanpa ada eh, kulit sama kulit, ketemu kulit sama kulit, tidak ada penghalangnya sama sekali, maka batalah wudhu kita dan batal juga wudhu sang istri. Kemudian Mas Arfas bertanya, karena ada hadis yang menyebutkan Nabi mencium Aisyah lalu sholat. Dan suatu ketika Nabi sholat dan Aisyah di sampingnya. Lalu Nabi memindahkan kakinya. Jadi benarkah menyentuh lawan jenis yang halal enggak membatalkan wudhu? Nah ini eh, perlu diketahui bahwasanya dalam masalah menyentuh perempuan ajnabiyah di sini hadis yang di yang telah ya, hadis yang telah atau dalil yang telah dijadikan hujah yang dijadikan patokan dalam menelurkan hukum oleh ulama Syafi'i adalah qaulullah Subhanahu wa taala dan di sana ada hadis yang lain bahwasanya Nabi menyuruh orang untuk wudhu kalau menyentuh perempuan atau menyentuh istrinya. Di sana ada hadis memang benar ada hadis yang menyebutkan kalau tidak salah hadisnya Imam Tirmizi juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika mencium Sayyidina Aisyah kemudian beliau berangkat sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Dan ulama syafi'i yang mengatakan hadis ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencium istri beliau Sayyidina Aisyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menciumnya dengan di sana ada penghalangnya. Ada di sana ada penghalangnya atau ikhtimal kemungkinan ada penghalangnya, penghalangnya berupa kain atau kain penutup wajah Sayyidina Aisyah. Sehingga di sana tidak ada bertemu kulit sama kulit. Juga hadis yang menyebutkan bahwasanya Sayyidina Aisyah ketika itu suatu malam tidur telentang di depannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sholat malam, sholat tahajud, kemudian Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, beliau memindahkan kaki Sayyidina Aisyah ke tempat lain, kemudian beliau sujud di tempat tersebut. Dan hadis ini juga memang hadis ada benar hadis sahih. Kalau tidak salah juga hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis, Imam Tirmidzi dan Imam eh, Abi Dawud juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Cuma Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i yang mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah di sana kemungkinan yang dilakukan adalah karena di sana ada HL ada penghalangnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikemungkinkan kemungkinan ketika menyentuh Sayyidina Aisyah waktu tidur adalah menyentuh dengan ada penghalang di sana, entah itu selimutnya atau hal-hal yang lain, sehingga tidak ada bertemu antara kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kulitnya Sayyidina Aisyah secara langsung. Ini adalah penafsiran daripada ulama Syafi'iyah. Yang penting karena di sini ada dua dalil yang saling bertentangan. Ulama Syafi'iyah mentarjih atau menguatkan dalil yang mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan ajnabi adalah membatalkan wudhu. Dan sebagian ulama yang lain seperti ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan ajnabiyah tidak membatalkan wudhu. Nah, ya karena hadis-hadis yang telah saya sebutkan tadi. Cuma dalam hal ini ulama Syafi'iyah berusaha untuk menggabungkan dua hadis sehingga di sana tidak ada yang namanya ta'arud di antara dua hadis tersebut. Ini adalah jawaban yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya uh, jawab bisa dimengerti dan di sini ulama masih berbeda pendapat dalam hal ini. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqona al-amala bihi wa ayyaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh